Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fiddin azani wa azakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan, Setarkan terlebih dahulu kemarin yang sudah dijanjikan, tafadhal. ذات يوم لا يرى عليه اثر السفر ولا يأكل منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى كتفيه فقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وصدقت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرنا عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أكملت الإحسان قال أن أبر الله أن قدره فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تجد الأمة ربتها وأن العقوبات الأرات الآلة رعاء إذا طاولون في البنيان ثم قال لي يا عمر تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم Qala Jibril fa innahu Jibrilu atakum an minkum rahu dinakum. Naam barakallahu fikum. <clears throat> Insyaallah taala besok sekarang ada apa sekarang? Nah, besok atau majlis pertama dah hafal belum? Udah? Majlis pertama dah hafal? Besok setorkan besok ya. Setorkan lancar, jelas, gamblang, lantang. Nah, barakallahu fikum enggak ada basa-basi. Paham ya? Serius. Surat Furqan insyaallah ya. Ewa na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala Qaluhu yu'allimukum dinakum Ucapan Rasulullah SAW ketika mengkabarkan bahwasanya datangnya Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Tujuannya apa? Yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian mengajari agama kalian. Nah, Jibril alaihissalam datang untuk mengajari segenap para sahabat. Bukan berarti Jibril enggak tahu jawabannya, tahu. Jibril alaihissalam ketika datang bertanya itu tahu jawabannya. Cuman dalam rangka untuk mengajari para sahabat yang lainnya. Nah, agar mereka tahu apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, apa apa itu rukun ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Naam. Fihi dalilun ala anna dina yu'khadu bita'allum. Masya Allah. Di dalamnya ada pendalilan bahwasanya agama itu diambil dengan belajar, dipelajari. Jadi agama Islam ini gak bisa kita mengetahui secara sempurna kecuali harus belajar. Karena yang namanya mempelajari ilmu barakallahu fikum itu sangat penting sekali. At-tafaqquh termasuk perkara yang dianjurkan dan perkara yang disyariatkan. Oleh karena itu termasuk tanda kebaikan seorang hamba Allah Ta'ala pahamkan hamba tersebut dalam ilmu agama. Jadi kalau seorang hamba nggak paham ilmu agama, semakin jauh daripada pemahaman ilmu agama, dikhawatirkan semakin sedikit kebaikan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, dari hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan pada seorang suatu kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama ini. Dipahamkan dalam ilmu agama. Nah ilmu agama tidak akan bisa dipahami kecuali orang itu belajar. Nah, mempelajari, menimba ilmu, mencari ilmu, talabul ilm. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika nah, memberikan catatan kaki terhadap hadis yang mulia ini, kata beliau, Na'am barakallahu fikum wal wal, mafhum dzalik yang dipahami nam dari sebaliknya hadis tersebut anna man lam Allah fid din lam yurid bihi khaira nah barakallahu fikum walazimu dzalik kata beliau walazimu dzalik anna man lam Allah fid din lam yurid bihi khaira berarti keharusannya orang yang tidak paham masalah ilmu agama ini Allah taala tidak kehendaki padanya kebaikan eh, kemudian beliau mengatakan wa yakunu tafaqqu fid din fardhon. Oleh karena itu, memahami ilmu agama itu wajib hukumnya. Nah, barakallahu fikum eh, wal fiqhu fid din bi ma'rifatil ahkam syar'iyyah min adilatiha as-sam'iyyah. Sedangkan yang namanya memahami ilmu agama itu dengan cara mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adillah sam'iyyah maksudnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sam'iyyah karena didengar. Al-Qur'an yusma' wa sunnah tusma'. Paham ya? Al-Qur'an didengar, as-sunnah juga didengar. Itu namanya adilah sam'iyah. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi kata beliau, "Wa man lam ya'rif dzalik lam yakun mutafaqqiha." Orang yang tidak tahu masalah agama, tidak tahu masalah hukum-hukum syar'i, tidak tahu masalah hukum Al-Qur'an was sunnah, dia tidak dikatakan faqih. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Jadi agama Islam ini agama yang nam dibutuhkan orang untuk belajar dan mempelajarinya karena al-ilmu Layak ya'dilu Ilmu itu tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Liman sahat niyatuh. Bagi orang yang benar niatnya dalam mencari ilmu. Ingat baik-baik, orang ketika mencari ilmu jangan niatnya agar nanti menjadi doktor, profesor, eh, mencari gelar, titel jangan. Tapi tujuan pertama kali orang mencari ilmu sebagaimana disebutkan oleh, oleh al Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahat niyatuh. Ilmu itu tidak ada satu pun yang menandinginya bagi siapa yang benar niatnya. Kemudian beliau tanya, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, bagaimana niat itu dianggap benar?" Kata beliau, "Yanwi raf'al jahli 'an nafsi wa 'an ghairihi." Jadi orang ketika mencari ilmu, ini ingat baik-baik niatnya adalah menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Itu niat pertama kali dalam cari ilmu. Yanwi raf'al jahli 'an nafsihi wa 'an ghairihi Tujuannya adalah menghilangkan, meniatkan menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Jangan sampai kita senang untuk apa menghilangkan kebodohan dari orang lain, dia sendiri bodoh, jangan. Karena kebodohan apa? Sumber balak dan petaka. Kebodohan sumber apa? Sumber kerusakan barakallahu fikum na'amullahu musta'an. Kemudian na'am barakallahu fikum hafizakumullah setelah menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain mengajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah. nggak usah jauh-jauh. Nanti kalau misalkan pulang ke kampungnya, yang paling pertama kali dakwai orang tuanya. Kalau masih punya kedua orang tua misalkan dan belum mengenal As-Sunnah didakwai Al-Qur'an was sunnah seperti ini, didakwahi solat yang benar seperti ini karena dakwah itu gak harus langsung terjun banyak orang di hadapannya. Dakwah yang pertama kali keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, dah eh, beres dirinya, wa ahlikum dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi jangan sampai bayangan kita mencari ilmu, dapat ilmu, menghafal ilmu, banyak yang dia hafal kemudian keluar harus berdakwah di hadapan banyak orang itu enggak harus. Pertama kali adalah keluarga. Kalau keluarga masih bisa didakwai, dakwai. Nah, barakallahu fikum. Kalau ternyata keluarga non muslim didoakan dapat hidayah semoga. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum baru orang lain. Baru orang lain karena kita ingin semuanya selamat dari api neraka. Nah, kalau kita ingin selamat dari api neraka, sayangilah saudaramu dan agar saudaramu juga selamat dari api neraka karena termasuk kesempurnaan imannya seseorang adalah apa? mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih muttafaqun muttafaqun alaih dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma linafsi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dirinya sendiri cinta kalau selamat dari api neraka, cintailah saudaramu. Seperti itu barakallahu fiikum. Nah, persahabatan saudara yang baik yang bagus adalah mengingatkan saudaranya ketika terjatuh dalam kesalahan, bukan malah menolong, membantu, bukan. Tapi kalau saudaranya keliru, diingatkan ya akhi, ini keliru, yang benar seperti ini. Nah, kewajiban bagi orang yang diingatkan ketika itu benar-benar kekeliruan segera tarajuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, bukan malah membangkang, menolak, banyak bicara, banyak melawan, berdebat, ujung-ujungnya enggak nerima kebenaran, jangan. Harus mau tidak mau yang namanya al-haq sami'na wa ata'na. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Karena al-haqqu ahaqqu an yutaba'. Nah, barakallahu fikum yang namanya kebenaran al-haq itu lebih berhak untuk diikutin daripada semata-mata pendapat para tokoh atau pendapat na'am barakallahu fikum atasan atau pembesarnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. La yukhadu minal adati wat taqalidi wal bid'i wal muhdatsat. Agama itu tidak diambil dari adat istiadat tradisi. Bukan diambil dari taklid, bukan diambil dari perkara-perkara bid'ah, bukan diambil dari perkara-perkara muhdatsat, perkara-perkara baru dalam agama. Tapi diambil apa? Dengan cara ta'allum, mempelajari ilmu Al-Qur'an was sunnah. Karena sumber agama Islam ini sudah kita lewati, Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Qiyas Sahih. Empat ini ya, masadiruddin, sumber agama ini, empat tadi. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas As-Sahih. Na'am barakallahu fikum. Wa fi dalilun ala anna ad din yatakawwanu min salati maratiba. Di dalamnya juga ada pendalilan bahwasanya agama itu tersusun dari tiga tingkatan. Jadi agama Islam ini tersusun dari tiga tingkatan, masing-masing tingkatan punya rukun Ba'duha afdal min ba'd. Sebagian tingkatan tersebut lebih afdal daripada sebagian yang lainnya. Tingkatan yang pertama kita lihat al-martabatul ula. Tingkatan yang pertama al-islamu wa arkanuhu khamsatun. Perhatikan baik-baik ini. Tingkatan yang pertama adalah al-islam dan juga rukun-rukunnya yang lima. Al-Islam, apa makna Islam? Antum? Naam Hasan. Jadi al-Islam maknanya adalah apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Naam barakallahu fiikum. Berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu dan tunduk kepada Allah taala dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli dan berlepas diri dari kesyirikan serta dari pelakunya. Ini termasuk apa? konsekuensi dan makna daripada al-Islam. Rukun Islam ada berapa? Lima atau enam? Lima. Sebutkan. Langsung sholat. La ba'as khair Rukun Islam ada berapa? Ada lima. Pertama apa? Langsung sholat dulu. Niat. Mau itu gitu. Atau bagaimana? Allah Ustaz. Khair insyaallah bahas. Nanti insyaallah diingat-ingat. Yang pertama apa? Syahadatain. Syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain pertama, baru salat, baru zakat, baru puasa, baru baru haji bagi yang mampu. Jadi rukun Islam yang pertama apa? syahadatain. Jangan lupa itu ya. Na'am barakallahu fikum. Wal martabatu tsaniyatu fawqaha. Tingkatan yang kedua yang lebih di atasnya lagi al-imanu wa arkanuhu sittatun. Yang kedua adalah iman dan rukun-rukun yang enam. Pengertian al-iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Al-iman huwa Al-iman huwa Allah Ustaz Al-iman huwa Nutkun bilisan, diurutkan ya biar bagus. Terus wa'tiqadun biljanan Wa'amalun wa 'amalun bil wal arkan wa yazid bi ta'atillah wa yang bi ma'siyatillah. Ini lima pondasi di dalam makna al-iman. Jangan sampai keliru. Jadi iman menurut ahlus sunnah wal jamaah nutkun bilisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian wa'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan itu definisi iman menurut ahlus sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum, insyaallah dihafal ya. Nutkun bilisan, wa'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatir rahman sama saja nah barakallahu fikum yang jelas semuanya enam jangan sampai terluput padanya amalan karena nanti di dalam masalah iman sudah kita lewati ada kelompok-kelompok sesat di antaranya adalah kelompok murji'ah yang mereka berupaya untuk mengeluarkan amalan dari definisi Al-iman, Allah musta'an. Naam. Rukun iman ada enam. Sebutkan rukun iman tersebut. Rukun iman ada enam. Sebutkan pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada para malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada para nabinya Beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada takdir, baik takdir yang buruk maupun yang baik. nah barakallahu fikum itu mengenai tingkatan al-iman. Yang ketiga, al-martabatus satu tingkatan yang ketiga wahia a'laha, yang paling tingginya. Tingkatan yang ketiga yang paling tingginya, al-ihsan. Apa itu ihsan? Wahwa rukman wahidun. Pengertian ihsan itu sebenarnya para ulama sudah menjelaskan pengertian-pengertian ihsan karena ihsan itu maknanya badrul khair. Itu mencurahkan kebaikan, globalnya seperti itu. Ihsan berbuat kebaikan. Cuman al-ihsan yang dimaksud di sini apa gitu loh. Al-ihsan yang dimaksud di sini bagaimana? Karena al-ihsan terbagi menjadi tiga. Al-ihsan ma'allah, al-ihsan ma'an nas, al-ihsan ma'an nafsi. Kan itu, ya kan? Berbuat baik kepada Allah taala yaitu dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala Kemudian al-ihsan ma'al ghair, berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain. Kemudian al-ihsan ma'an nafsi, berbuat baik bersama dirinya, tidak menyakitinya, tidak mendolimi dirinya, tidak bunuh diri. Sudah kita lewati ya. Nah, ihsan yang dimaksud di sini apa? Ihsan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat rukunnya cuma satu saja. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan nah engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak mampu melihatnya, pastikan Allah taala melihatmu. Ini perhatikan baik-baik. Ini rukun ihsan. Nah, barakallahu fikum karena nanti orang kalau beribadah sudah bisa menguasai ini tadi, beribadah kepada Allah taala seakan-akan melihat Allah taala, ini tingkat yang tinggi sudah. Kalau enggak mampu melihat bagaimana? Pastikan Allah taala melihatnya. Ini dalil muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan menjadikan apa? seseorang itu akan muncul yang namanya al-yakin. Paham ya? Karena tingkatan-tingkatan yakin sudah kita lewati, maratibul yakin, tingkatan-tingkatan keyakinan ada berapa Usama? Tiga. Sebutkan pertama ilmu yakin, dua hakul yakin. Ilmu yakin, tiga. Hah? ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin tingkatan yang paling tinggi yang mana? Hakul yakin. Yang pertama kali orang kalau diajarkan kan meyakini dulu. Setelah meyakini melihat, itu namanya apa? Ainul yakin. Setelah melihat merasakan yang dia yakini, namanya hakul yakin. Maafkan soalnya ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Wa fi hadzal wa fi hadzal hasu. Wa fi hadza al-hasu 'ala ta'allumid din. Di dalam hadis ini ada dorongan untuk senantiasa mempelajari ilmu agama karena mempelajari ilmu agama adalah wajib sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu rawahu Ibnu Majah yang disahihkan oleh al Imam Al-Albani rahimatullah alaih talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin mencari ilmu itu adalah wajib atas setiap seorang muslim lelaki maupun wanita lelaki tentunya sesuai dengan kadarnya wanita pun sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. La ifrat wa la tafrid. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan yang namanya nam pelajaran barakallahu fikum. Naam. Jadi mempelajari ilmu agama itu sangat ditekankan karena agama ini tidak boleh seseorang berbicara dengan hawa nafsunya, dengan naam barakallahu fikum tanpa dalil, tidak boleh. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan di dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan fala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin aw yu'in man takallam fid din bila ilmin aw adkhala fid din ma laysa minhu aw kama qala rahimahullah artinya apa tidak dihalalkan seorang pun untuk berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu ingat-ingat dalam masalah agama upayakan didasari dengan ilmu karena ilmu sumber apa sumber keyakinan al jahl sumber apa sumber kebimbangan dan keraguan apa kaidahnya Antum asan ilmu sumber keyakinan. Kebodohan sumber kebimbangan dan keraguan. Apa? Ahsan, al-ilmu bidayatul yakin, karena annal jahla bidayatul syak. Ilmu itu awal permulaan daripada keyakinan. Orang yakin karena berilmu. Kemudian sebagaimana kebodohan awal mula daripada apa? Kebimbangan atau keraguan. Orang ragu, bimbang. Ini bagaimana ya hukumnya? Boleh atau tidak ya? Jangan-jangan gak boleh. Dia bimbang karena gak punya ilmu. Coba kalau dia punya ilmu, yakin. Oleh karena itu kaidah tadi diambil barakallahu fikum, al-ilmu bidayatul yakin kama annal jahla bidayatus syak war raib. Ilmu itu adalah awal permulaan daripada apa? Keyakinan. Sebagaimana kebodohan awal permulaan daripada apa? kebimbangan dan keraguan. Orang bimbang, ragu karena bodoh. Tapi orang itu ketika dia itu yakin ya karena ada ilmunya. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu eh, Syekhul Islam tadi mengatakan apa? Tidak dihalalkan bagi seorang pun berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu atau menolong orang untuk berbicara di dalam masalah agama tanpa ilmu atau memasukkan perkara-perkara yang bukan bagian dari agama. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah. Na'am barakallahu fikum nasihat yang sangat bagus sekali ini. Wa annal muslima yajibu alaihi an yata'allama dinah. Dan bahwasanya seorang muslim wajib atasnya untuk mempelajari agamanya. Wajib. Sampai kapan belajar ilmu? Sampai kapan mencari ilmu itu? Sampai kapan mencari ilmu? Hah? Sampai hari kiamat. Sampai meninggal dunia. Paham ya? Sampai meninggal dunia. Kita nggak tahu apakah kata umur kita sampai hari kiamat. Tapi sampai meninggal dunia. Jadi nggak ada batasannya barakallahu fikum. Beda dengan sekolah-sekolah formal yang antum saksikan. Kalau sudah lulus SD, melanjutkan SMP. Lulus SMP, melanjutkan SMA. selalu SMA melanjutkan nah, melanjutkan berikutnya berikutnya sampai nanti gelar LC, MSc dan semisalnya. Tidak. Mencari ilmu agama syar'i itu tidak ada batasannya. Paham ya? Tidak ada batasannya barakallahu fikum sampai meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia nggak bisa lagi mencari ilmu. Paham ya? Karena dia nanti disolatkan. Paham ya? Disolatkan solat jenazah. Nah, barakallahu fikum oleh karena itu Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim Mencari ilmu sampai mati. Ayo. Naam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kematian. Sekarang mencari ilmu ibadah bukan? Ibadah bukan? Hah? Ibadah bukan? Ibadah sampai mati. Wa'bud rabbaka. Ibadahilah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin hingga datang kematian. Kalau sudah mati nggak bisa lagi untuk mencari ilmu sudah. Paham ya? Oleh karena itu jangan ditunda-tunda. Paham ya? Umur muda pun semangat, yang tua tidak kalah semangat. Seperti itu barakallahu fikum. Karena ilmu itu kalau nggak dicari bagaimana? Al ilmu itu pada asalnya yu'ta wa Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi aslinya. Oleh karena itu ketika sudah ada ilmu di hadapannya, segera mencari ilmu barakallahu fikum, jangan ditunda-tunda. Ilmu yang sangat berharga adalah ilmu Al-Qur'an was sunnah yang tidak ada duanya barakallahu fikum. Naam. Karena ilmu Al-Qur'an was sunnah ilmu yang mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat insyaallah. Jadi enggak perlu antum misalkan nanti kalau sudah belajar di Ma'had Darut Taqwa ini kira-kira ijazahnya bagaimana? Enggak perlu pakai ijazah-ijazahan. Paham ya? Sudah bisa pulang misalkan sedakwah tafadhol silahkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nunggu ijazah ya enggak akan diberi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum enggak ada nilai-nilainya yang nilai Allah Subhanahu wa taala langsung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum adapun pengajaran guru hanya mengarahkan, mendidik, membimbing sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, sama-sama kita semuanya ta'awun membenahi, meluruskan, yang bengkok diluruskan, yang kurang disempurnakan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi, enggak ada istilahnya kita itu ngejar ijazah atau ngejar ranking, enggak ada ranking-rankingan barakallahu fikum. Semuanya tak nilai ranking satu sudah. Paham ya? Karena kelasnya kelas berat sekarang ini ya. Kalau data labul ilmu itu kelas berat. Menghafal Al-Qur'an berat. Menghafal As-Sunnah berat. Paham ya? Menghafal pelajaran-pelajaran murajaah berat enggak? Berat kelas berat sudah. Nah, barakallahu fikum oleh karena itu semangat barakallahu fikum di dalam memahami ilmu Al-Qur'an was sunnah. Naam. Santai saja, sudah kita ingatkan kemarin ya, untuk masalah pekerjaan santai saja. Naam, umur-umur masih muda, masih bujangan, kesempatan, paham ya, kesempatan. Untuk masalah maisha kerjaan itu sudah diatur semuanya. Antum misalkan, wah nanti kalau anak nggak punya ijazah, nggak punya nilai tinggi, kerjanya bagaimana ya? Kerja itu gampang ya akhirnya kalau fikum antum gerakkan kedua kakinya jualan tempe dan tahu laku kerjaan. Paham ya? Ini sekedar selingan agar kita semuanya tidak tertipu dengan bujukan atau rayuan na barakallahu fikum agar meninggalkan mencari ilmu jangan. Cari ilmu sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia ya. Na'am barakallahu fikum. Wa na'am. Setelah berikutnya. Layak tapi an yakul ana muslimun. Enggak cukup orang mengatakan ana muslim. Gitu tak enggak cukup. La budda an yata'allama ma huwa islam tapi harus dia belajar apa itu Islam. Jangan sampai kita cuman dikenal dengan muslim tapi Islam KTP jangan sampai. Di dalam KTP-nya agamanya Islam, tapi dia nggak tahu apa itu Islam jangan. Islam itu adalah apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Kemudian apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. terlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Seperti itu barakallahu fikum. Naam min ajli an yu'addiyahu 'alal wajhil matlub Kenapa harus mengetahui agama Islam itu maknanya apa? Dalam rangka untuk menunaikan nah barakallahu fikum agama Islam tersebut sesuai dengan sisi yang diwajibkan. Seperti itu. Nah, sesuai dengan apa? Yang dianjurkan sesuai dengan yang disyariatkan. Fala yakfi an yantasiban insan ilal Islam wa huwa la ya'rifu anhu syai'a. Enggak cukup seseorang menisbahkan diri kepada Islam kemudian apa? Kemudian dia tidak tahu apa-apa. Eh, beli kaos, masih kaos oblong itu kemudian bersih ada tulisan sablonkan, belakang muslim. Paham ya? Ana muslimun, depan terjemahnya aku adalah seorang muslim. Tanya la ilaha artinya apa, Pak? wallah alam. Ya, harus diupayakan barakallahu fikum mengetahui agama Islam itu dengan sebenarnya walaupun secara bertahap. Jangan cuma mengandalkan sablonan di, di apa? di kaosnya, eh? Salafi, belakang apa? sunni, pinggir istiqomah, sini tamasuk misalkan. Bukan itu barakallahu fikum, tapi upayakan mempelajari benar-benar. Dipelajari apa itu la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, makna la ilaha illallah agar kita ini benar-benar mengetahui agama Islam itu dengan sebenar-benarnya. Nah, barakallahu fikum. Tentunya itu dengan cara bertahap. Karena mencari ilmu itu nggak bisa langsung sekaligus. Antum duduk 2 tahun aja cukup nggak? Nggak cukup. 10 tahun Enggak cukup 20 tahun bagaimana? Masih belum cukup juga. Nah, oleh karena itu al-Imam uh, eh, al-Imam Qatadah rahmatullah alaih. Nah, barakallahu fikum Abdul Khattab Qatadah Ibnu Di'amah Sadusi rahmatullah alaih di dalam kitab Tahdzibul Kamal dinukilkan beliau mengatakan man talabal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mencari ilmu langsung banyak gitu, enggak dia secara bertahap tapi langsung semuanya diambil, hilang guna semuanya. Paham ya? Karena ilmu ditarik dengan apa? Innama kunna natlubul innama kunna natlubul ilma haditsan aw haditsain. Dulu kami kata Al-Imam Qatadah As-Sadusi rahimatullah alaih, dulu kami ketika mencari hadis, sehari itu satu hadis dua hadis. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fiikum menunjukkan bahwasanya bertahap ilmu itu. Tidak bisa antum meraih dalam waktu yang sekejap. Karena kalau seandainya kita diberikan umur berapa tahun? Seribu tahun pun itu enggak bisa mengambil semua ilmu. Karena ilmu itu bagaikan apa? Lautan yang sangat luas sekali. Sebutkan pantunnya. Eh? <laughs> Sebutkan pantonnya antum? Abdurrahman? Ma awal Naam barakallahu fikum ahsan. Disebutkan dalam pantun atau puisi ma hawal ilma jami'an ahadun tidak ada seorang pun yang bisa meraih semua ilmu, bayangkan. Seorang pun enggak ada. Nam la walau marasahu alfasanah. Bahkan walaupun dia duduk bermumarasah, bermujalasah dengan gurunya seribu tahun enggak akan mampu semuanya diambil. Nah, kenapa? Innamal ilmu ka bahrin zakhirin. Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas. Antum lihat lautan sangat luas sekali. Fattakhidhu min kulli shay'in ahsanah. Ambillah ilmu itu yang paling bagusnya. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu Al-Qur'an was sunnah Na'am barakallahu fikum. Ilmu kalam jangan dipelajari. Ilmu filsafat dibelakangkan. Barakallahu fikum karena sangat berbahaya sekali apalagi ilmu sihir, ilmu perdukunan. Ha, itu dihindari semuanya barakallahu fikum. Ilmu Al-Qur'an sunnah qala Allah qala Rasul haddatsana fulan qala haddatsana alan ilmu hadis. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Walau su'ila 'anil Islam laqala ana muslimun. Kalau orang tadi tanya, tentang Islam, bapak ini agamanya apa, Pak? Anak muslim, walakin la adri ma huwal Islam. Aku muslim tapi enggak tahu apa Islam itu apa. Kurang enggak kira-kira? Nah, ana salafi tapi enggak tahu salafi itu apa. Ya cuman ini ada sablon di kawasan ini katanya. Allah musta'an, jangan gitu. Kalau mengatakan muslim ya tahu muslim itu apa? Muslim itu kan orang yang berislam. Islam itu apa? Berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya, tunduk dengan apa? mentaatinya, kemudian berlepas diri dari kesyirikan serta dari pelakunya. Itu muslim. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau tanya antum Syafi'i atau Maliki atau Sunni? Salafi? Atau Syafi'i? Antum Maliki atau Syafi'i? Atau Hambali? Salafi. Nah, upayakan tahu Salafi itu apa? Salafi itu apa Salafi antum? Apa itu Salafi? Anu salafi atau hambali? Eh? Salafi apa itu salafi? Nah, kita lewati berkali-kali ini ya. Enggak masalah nanti ulang-ulang terus. Apa itu salafi antum? Apa? Mengambil kebenaran. Masih umum. Salaf itu salaf. Ana salafi, ana sunni itu kan yakni sebab itu. Aku adalah orang salaf gitu loh. Aku adalah orang sunnah. Seakan-akan gitu. Nah, berarti apa berarti salafnya itu? Antum? Itu benar, cuman makna salafi itu loh. Ana salafi. Salafi itu apa maksudnya? Orang itu kenapa? Kenapa orang itu dinamakan salafi? Kenapa itu loh? Antum? Karena mengikuti jejaknya para salaf. Simpelnya di situ. Orang salafi itu karena meniti jejaknya generasi para salaf. Siapa para salaf kita? As-sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in. Sunni kenapa? Karena menisbahkan diri kepada as-sunnah. Jadi kalau ngaku sunni salafi, konsekuensinya keharusannya harus meniti jejaknya generasi para salaf di dalam berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan as-sunnah. Seperti itu ya insyaallah ya. Nah, kalau antum Syafi'i atau Hambali? La Syafi'i wala Hambali. Sunni salafi. Sunni karena menisbahkan diri kepada as-sunnah. Salafi karena meniti jejaknya para salaf, salafun as-salih. Para salafun as-salih siapa tadi? Para salafun as-salih siapa tadi? Para pendahulu kita yang salih siapa? Generasi pertama sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Ahsantum barakallahu fiikum. Seperti itu. Jadi kalau misalkan cuma mengandalkan tulisan ya banyak eh, kaos-kaos dijual itu ya, tapi bukan ke situ arahnya. Arahnya adalah benar-benar meniti jejaknya generasi para salafun saleh di dalam memahami Al-Qur'an was sunnah qaulan wa amalan wa i'tiqadan secara ucapan, amalan dan keyakinan. Berikutnya. Wa hadza al ajaib. Ini termasuk perkara ajaib ini. Mengaku muslim tapi enggak tahu apa itu Islam. Kaifa yakunu musliman wa huwa la yadri ma al Islam? Bagaimana eh, dia mengaku muslim tapi dia nggak tahu apa itu Islam, hadhihi muskilah, muskilah seperti ini. Faqad yaqa'u fi syai'in yukhaliful Islam bahwa huwa Kenapa muskilah? Karena bisa jadi dia terjatuh dalam sesuatu yang menyelisih Islam dalam keadaan dia tidak tahu. Au yatruka an yukhillu bil Islam bahwa huwa Atau dia melakukan atau dia meninggalkan sesuatu yang bisa menghilangkan keislamannya dalam keadaan dia tidak tahu. Au yaf'alu syai'an yatanafa ma'al Islam wa la yadri. Atau dia mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan Nam Islam dalam keadaan dia tidak tahu li'annahu lam yata'allamil Islam. Perhatikan baik-baik ini karena dia tidak mau mempelajari Islam. Jadi mempelajari ilmu itu penting barakallahu fikum jangan sampai kita semuanya apa merasa kenyang dengan ilmu. Rasulullah menyatakan dalam hati yang sahih, nah barakallahu fikum menyatakan bahwasanya dua orang yang tidak akan pernah kenyang. Manhuman la Dua orang yang tidak akan pernah kenyang. Manhumun fil ilmi la yasba' wa manhumun fil ilm fil dunya la Dua perkara ini perhatikan baik-baik. Dua orang yang tidak akan pernah kenyang, pertama manhumun fil ilmi la Yang kedua manhumun fil dunya la Orang yang keinginan fokusnya ilmu dia enggak akan pernah kenyang. Karena ilmu itu yang harus mendapatkan masih ada yang belum didapatkan, ya enggak? Akhirnya mencari terus, mencari terus sudah bisa masalah mustalah, dia belum bisa masalah apa? usul misalkan. Mencari usul, sudah bisa usul, ternyata fikihnya belum bisa mencari fikih. Jadi ilmu itu banyak sekali, enggak akan pernah puas orang yang mencari ilmu. Beri, eh, sebarakallahu fikum, demikian pula orang mencari dunia. Orang mencari dunia kalau fokusnya dunia yang dia cari, dia enggak akan pernah kenyang. Paham ya? Karena apa? Karena satu pekan sudah gajinya berapa kemarin? 1 M. Nah, satu pekan satu M, ingin mencari dua M. Bayangkan itu. Kenyangnya kapan? Gak akan kenyang. Nanti yang membuat dia kenyang itu ketika sudah meninggal dunia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tidak dibawa kecuali apa? Kecuali beberapa helai kain kafan saja. Allah musta'an. Oleh karena itu barakallahu fikum sempatkan waktu-waktu untuk mengisi hati kita, menyirami hati kita yaitu dengan cara nah barakallahu fikum talabul ilm mencari ilmu karena sebagai siraman rohani barakallahu fikum. Kalau hati kita enggak pernah disiram, nggak pernah dipupuk, dikhawatirkan layu, setelah layu meninggal dunia hatinya. Paham ya? Kalau sudah meninggal dunia layak ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran, enggak mengetahui mana yang baik, tidak mengingkari yang mungkar. Wal a'yadu billah. Ikhwan fil din, azza wa Oleh karena itu butuhnya yang namanya belajar. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimatullah alaih sebagaimana nukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarij Salikin Al-Imam Ahmad mengatakan apa? An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami syarab Seseorang manusia itu butuhnya terhadap ilmu lebih dia butuhkan daripada makanan dan minumannya. Kenapa? Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami syarab fil yaumi marra aw marratain. Karena seseorang itu di dalam kesehariannya butuh makan atau minum mungkin sekali dua kali saja. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih. Sedangkan manusia itu butuhnya terhadap ilmu setiap nafas yang dia hembuskan, bayangkan. Ke kanan butuh ilmu, ke kiri butuh ilmu, salat butuh ilmu, zakat butuh ilmu, puasa, wudu, semuanya butuh ilmu para fikum. Oleh karena itu ilmu jangan disepelekan. Yang bisa mengangkat derajatnya seseorang itu apa? Ilmu dan ilmu dan apa? Ilmu dan apa? Itu jelas ya karena ilmu kan sebagai amalan, tapi disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai seseorang akan diangkat derajatnya manakala dia berilmu dan bertakwa, beriman. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena konsekuensinya yang namanya iman tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Ilmu dibutuhkan untuk beramal. Allah taala berfirman apa ayatnya? Antum Naam yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Jadi enggak perlu khawatir. Antum enggak punya gelar, enggak punya titel, eh, cuman adanya nama kosongan, Usama gitu misalkan. Enggak masalah, santai aja. Nah, barakallahu fikum selama berilmu insyaallah taala Allah taala akan junjung. Allah taala akan apa? Akan angkat derajatnya. Nah, enggak perlu embel-embel di belakang wali di depan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Abu Fulan, Fulan bin Fulan. Cukup. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Intinya apa? Agar kita tidak tergiur dengan titel atau gelar. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Berikutnya yang terakhir, hadza fihi dalilun ala wujubi ta'allumid din bi maratibihi. Ini menunjukkan di dalam hadis ini pendalilan bahwasannya wajibnya mempelajari ilmu agama dengan tingkatan-tingkatannya. Al-Islam wal iman wal ihsan. Dengan ini berarti kita telah menyempurnakan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang kedua yang dikenal dengan hadis apa? Jibril At-Tawil, hadis yang panjang. Jibril alaihissalam pada hadis yang kedua datang dalam keadaan seperti manusia atau enggak? Naam. Datang dalam keadaan seperti manusia, bagaimana sifat-sifatnya? Rambutnya sangat hitam pekat, Tidak ada bekas perjalanan. Ya, tidak nampak apa? Bekas-bekas perjalanan musafir apa? Ya, eh, pakaiannya sangat putih sekali. Nah, adapun kalau seandainya menampakkan aslinya memiliki berapa sayap? 600 sayap barakallahu fikum Insya Allah taala Nah, hadis yang ketiga kita Nah, barakallahu fikum tunda pada pertemuan yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim subhanahu wa taala alamin.